Sahabat Muslim, para pendengar radio Muslim, kita akan kembali ikuti sesi kedua dari kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Dari Studi radio Muslim, kami ucapkan selamat mengikuti dan mendengarkan. Tidur, itu nikmat banget. Bekernya udah dipasang nih. Jam berapa dipasang? Jam 7. Jam 7. Biasanya dipasang jam 4. Bunyi kring kring Lima menit lagi, hidup lagi. Kering, kering. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalas yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah SAW bangun itu duduk. Kemudian beliau 309 tahun. 309 tahun Masehi apa Hijriah? Hijriah, ingat Hijriah tuh. Komariah. Iya, 309 tahun. Kalau Masehinya 300 tahun kira-kira. Itu mereka tidur, bangun, kerasanya baru aja tidur mungkin setengah hari. Apalagi kita. Maka yang mau bangun sunnahnya nih duduk. Kalau mau bangun duduk, udah. Kalau orang duduk itu walaupun ngantuk, mau nggak mau miring-miring sedikit, tapi masih duduk. Tapi kalau rebahan habis biasanya, hilang. Yamsahun naum an wajhi, diusap waktu tidur, diusir dari wajahnya. Kemudian baca doa bangun tidur. Mana yang hafal doa bangun tidur? Gak ada hadiahnya tapi memang apa-apa. <laughs> Fadal. Anak-anak kasih hadiah. Hadiahnya gede-gede. Masa doa bangun tidur gede-gede? Iya, doanya dua. Bukan satu. Yang ingat satu. Ya hadiahnya yang kecil aja Orang yang satu. Nah, fabel. Artinya. Kita mau Menghidupkan aku Ah, aku mati gitu. Kemudian adanya Allah barakallahu fikum. Fadhal ya habibi. Nah. Nah. Silakan untuk masih. Doa sebelum tidur. Siapa yang tahu? Antum ingat yang datang kajian ngantuk baca doa. Loh, Ustaz boleh kan Ustaz? Kalau ngantuk banget baca doa gitu kan. Jangan nanti mimpinya buruk-buruk di masjid gitu kan lagi kan. Apa doanya kalau mau tidur? Smika Allahumma amutu ahya. Kita lihat Rasul SAW baca doa ini. Mengingatkan bahwa hidup kita ini hanya 24 jam. Nggak tahu apa kita bakal bangun lagi di pagi harinya. Kita diikat dalam kehidupan ini supaya ingat mati. Itu ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilaihin nushur, ilaihil masir. Selalu Lalu kita diingatkan, kita bakal mati. Ada orang yang dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam cari dunia. Tapi ketika dia mengatakan Bismillahumma amut, iya aku bakal mati ya. Aku nggak tahu bakal bangun lagi nggak nanti pagi. Ketika bangun, Alhamdulillah, Alladhi ahyana ba'da amatana wa ilaihi Ya Allah, Alhamdulillah. Sekarang bangun tidur, Dilihat yang kirim SMS dia. Gak baca doa. Mau tidur sama. Masya Allah, tambah lagi hadiahnya. Tenang aja maaf. masih banyak waktunya. Kita insya Allah Alhamdulillah. Anak kayaknya minum dulu jamaah jamaah ada air kan? Iya, bismillah. Ingat mati. Bangun tidur, tinggalkan HP-nya. Mau tidur, gak usah ribut sama. Ganti status. Mau tidur. Bangun tidur, bangun. Alhamdulillah, anak sudah sholat tahajud. Ada apa laporan sama teman-temannya sudah sholat tahajud itu? Itu antara kita sama Allah. Jalla-jalla, udah HP-nya taruh. Jangan dibuka itu HP-nya sampai kita menyelesaikan sunnah-sunnah Rasul SAW. Dan kewajiban kita. Itu. Oke, baca doa itu. Kemudian doa yang lainnya, kalau yang tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Imam Tirmidzi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Alhamdulillah yang telah menyembuhkan jasadku. Nikmat jemaah bisa bangun lagi. Banyak orang yang suhu aku mau tagih hari ini. Sudah. Mana? Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnahnya lagi bersiwak. Bangun tidur nih. Sebelum wudhu. Karena Nabi Sallallahu Wasallam idza qala bangunnya memang malam hari mah sampai subuh tidur sebelum subuh sedikit beliau itu bersiwak kalau bangun dan itu mengusir tidur sekarang siwaknya pakai apa? Boleh nggak? Soalnya anak lihat di sini kan kayu jati semua gitu kan. Kayaknya terlalu mahal. Boleh siwak pakai kayu apa aja asalkan nggak beracun. Itu yang pertama. Yang kedua bukan milik tetangga. Boleh tuh pohonnya tetangga gitu kan? Nggak boleh. Harus yang halal. Jadi boleh antum bersiwak tapi tidak membahayakan. Jangan bersiwak pakai bambu. Ya, bersiwak. Saya sampai sekarang tetap mengharapkan kepada teman-teman yang di IPA mungkin ya, yang dia di Punan atau apa, untuk bisa menemukan di Indonesia ini pohon yang bisa buat siwak. Itu pahalanya insya Allah sampai kiamat dicatat. Itu pohon arok itu adanya di Arab sana. Tapi di Indonesia banyak sekali pohon macam-macam. Tinggal diteliti mana yang kira-kira itu tidak bergetah ya. Ada orang pakai siwak tahu-tahu nggak bisa buka mulutnya gitu kan. Karena bergetah itu kan karena nggak ngerti. Maka ini butuh orang-orang yang alim di bidangnya mencari. Buat umat, buat umat loh. Dan insya Allah pahalanya akan nyambung nanti. Siwak. Kayu apa? Kayu manis. Waduh kayu manis antum kayaknya jadi sayuran nanti <laughs> Tapi perlu perlu ada penelitian, harus ada riset di hutan Indonesia yang begitu wah banyaknya harus ada. Antum niatkan ya Allah, aku ingin berkhidmat buat umatnya. Supaya umat Islam ini sholat bisa bersiwak. Yang ada siwak kadang kala beli di Saudi, ya udah kering tuh. Mau sholat tuh, tuh. tuh. Karena ada Iya pada putus-putus di mulutnya itu siwaknya gitu kan. Tapi perlu yang segar itu insya Allah. Kemudian berwudu. Nih. Itu sunnahnya wudu antum. Untuk mengangkat hadas antum dan mengusir syaitan. Sebelum wudhu, sunnahnya kalau bangun tidur itu dibasuh tangannya tiga kali. Jangan langsung dicuci. Kata Rasul SAW, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ Kalian ini nggak tahu mana tuh bermalam tangannya. Namanya orang tidur, tangannya main kemana-mana belusuan. Kita nggak sadar. Tapi kalau kita langsung cuci muka, cuci muka kita atau kumur-kumur, sedangkan ternyata kita, kita sudah belusuan kemana-mana ke tempat yang nggak bagus, ya akhirnya jadi penyakit. Ini lihat subhanallah sempurnanya sunnah Rasulullah disuruh bersihin. Cuci tangan. Anak ingat Syekh di kelas itu cerita tentang hadis ini. Beliau membaca di kitab kalau nggak salah Siar A'lamin atau kitab yang lain, ada seseorang yang membantah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dia membantah, dia mengatakan, anak arif aina batat yadi." Aku tahu di mana tanganku bermain Berarti aku nggak perlu cuci tangan. Karena kesombongan dia. Rasul mengatakan kalian nggak tahu di mana tangannya bermalam. Orang yang aku tahu. Subhanallah. Pagi hari dia terbangun. Maaf tangannya sudah masuk ke duburnya. Orang ini. Menentang sunnah Rasul Sallallahu Wasallam itu termasuk dosa yang besar. Menolak. Hati-hati. Kita amalkan tuh sunnah. Rasul ini utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau nggak pernah berbicara dari hawa nafsunya nggak pernah. Yang beliau sampaikan itu in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ketika udah cuci tangan ya, mulai kumur-kumur disunnahkan untuk memasukkan adi hidung kita. Itu sunnah. Sehat kan cuma sunnah. Faedahnya besar sekali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza istayqada ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanthir thalathan." Kalau kalian bangun tidur, kemudian berwudu, hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya. Kadangkala ada orang yang cuma di ditempelkan ke hidungnya, bukan disedot ke hidungnya. Kemudian dikeluarkan. Kecuali kalau puasa. Jangan banter-banter. Takut keminum nantinya seperti Jangan keras-keras nyedotnya, jangan dalam. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Setan itu bermalam di hidung. Sebagian ulama mengatakan apa benar setan itu bermalam di hidungnya? Padahal orang ini sudah berzikir. Kan kalau sebelum tidur dia berzikir, setan menggoda dia. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan salah satunya setan itu kan biasanya masuk ke hati. Ketika kita berzikir dia nggak bisa masuk ke hati kita. Bermalam di mana? Di hidung kita. Dengan kita membersihkan hidung kita. Setan pergi. Di samping kita akan segar ya diri kita. Kemudian Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan juga orang dibersihkan hidungnya itu insya Allah bacaannya lebih enak. Nggak seperti orang yang sedang pilek ya. Kadang kala bacaannya ya kurang pas lah makharij hurufnya. Itu disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita wudhu nih. Tadi kita wudhu. Dosa-dosa kita berguguran jamaah. Dosa kita. Wudhu kapan saja. Tapi kita bicara tentang sunnah dari pagi nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis riwayat Muslim. Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin itu berwudu, faghassala wajha, kemudian dicuci wajahnya. Dia cuci wajahnya. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainai. Akan keluar semua dosa-dosa yang pernah diamalkan dengan matanya dengan wudhu. Kita hendak membersihkan wajah kita. Tapi yang bersih dosa mata kita. Allahu Akbar. Kemudian ma'al ma'u ma'akhiri qatril ma' akan gugur dengan akhir air di wajah kita. Wa idza ghasala yadayhi kalau dia cuci tangannya sama, dosanya akan keluar dari tangannya yang pernah dilakukan oleh tangannya yang pernah memukul orang, pernah menduting, duting ini bahasa Indonesia menunjuk, nah, menunjuk orang panjang kalah nggak benar, itu akan keluar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Kemudian kalau dia cuci kaki sama seperti Dosanya akan dibersihkan. Alhamdulillah Ustaz, kaki anak selalu kajian. Ya, kalau ada kajian. Kalau nggak ada kajian, kemana kaki? Kita nggak tahu kadang-kala kita melangkah ke tempat-tempat maksiat. Dengan wudhu berkukuran tuh dosa-dosa. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian setelah wudhu baca doa setelah wudhu. Ini sunnah, kan cuma sunnah. Ingat, kita lihat apa pahalanya. Rasulullah Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Orang kalau baca doa setelah wudu. Tadi doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, niscaya Allah akan bukakan buat dia delapan pintu surga buat dia. Berapa jumlah pintu neraka? Antum. Antum hati antum. Kalau nggak tahu sama pintu neraka nanti paling nggak kan kita bisa membedakan ah nih pintu neraka jumlahnya sekian. Kita bisa berlindung dari Allah. Berapa jumlah pintu neraka? Ah, dapat bisikan antum tuh. Iya, tujuh. Pintu surga delapan dibukakan buat orang yang baca doa setelah wudhu. Betapa seringnya kita wudhu nggak baca doa. Habis wudhu langsung ngobrol. Baca tuh doa. Kemudian sholat dua rakaat fajar. al fajri khairun minat dunia, wa mafiha. Dua rakaat subuh tuh yang sebelum subuh, yang setelah azan ya. Dua rakaat obliya subuh yang setelah azan itu lebih baik daripada dunia dan isi. Bisa dibayangkan. Antum kalau kehilangan untung satu hari sepuluh juta insya Allah nangis. Iya. Cuh, seharusnya Anda dapat untung 10 juta nih. Antum kehilangan untung 1M, insya Allah separuh edan. Iya. Sebagian orang itu kalau kehilangan keuntungan 1M seharusnya dia dapat nih. Hilang. Dia kadang kalau stres. Harus dirukyah gara-gara kehilangan 1M. Tapi kita kehilangan dunia yang lebih baik dari dunia dan isinya santai kita. Santai. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita santai, nggak pernah ribut. Bahkan ada orang-orang yang tidak pernah berpikir kehilangan itu. Alhamdulillah anak sholat subuh. Ya Alhamdulillah gitu loh. Itu yang wajib. Tapi untuk menyempurnakan nih dunia dan isinya. Itu. Kemudian yang laki-laki sholat subuh diusahakanlah di masjid. Orang-orang munafik. Sholat enggak? Jamaah. Orang-orang munafik di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat enggak? Sholat mereka. Yang jadi imam siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imamnya. Ada orang munafik ternyata. Rasul mengatakan azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Yang paling berat salat buat orang-orang munafik itu salat isya dan salat جل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Orang-orang munafik sholat. Tapi dia menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat males-malesan. Sholat tapi malas. dan sholatnya pun riak. Supaya dilihat orang. Yang Di rumah. Kalau di rumah nggak ada yang ngelihat. Kalau antum sholat di rumah, ada yang ngelihat? Nggak ada. Berarti mereka sholatnya di mana? Di masjid tuh. Datang ke masjid. dan nas. Supaya dilihat sama orang-orang tuh. Aku sholat. Kalau sholat, sholat isya sama subuh, petengan. Kayak tadi. Nggak ada yang ngeliat. Kalau nggak ada lampu, apa kelihatan ke masjid sama nggak ke masjid? Nggak kelihatan. Karena gelap gulita. Itu berat buat mereka. Karena sholat mereka memang landasannya adalah riak. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita, tolonglah. Hayya ala sholat subuh bismillah. Anak, set, 40 tahun tidak pernah sholat subuh di masjid. Ada karena kita terus terang masjid-masjid kita ini alhamdulillah baru-baru aja ramai. Tahun awal tuh sepi masjid. Kadangkala yang sholat itu masya Allah. Yang azan, yang komat, yang jadi imam juga. Sendirian. Wah kadangkala masjidnya tutup. Sedih kita ini kadangkala. Subuh saya ke masjid loh. Kok tutup kata dia? Oh iya Ustaz yang tukang azannya pulang kampung. Allahu Akbar. Kita benar-benar sedih. Maka tolonglah. Kita dengar azan hayya ala salah. Diajak sholat. Hayya ala falah. Bukan cuma ke sholat. Ayo kalian menuju kepada kesuksesan. Antum melihat ketika ada acara-acara motivasi itu. Motivasi untuk orang untuk menggapai kesuksesan. Rame yang datang. Bayar jemaah bayar. Mahal lagi kata Ini dipanggil sama Allah. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Dapat tuh antum di masjid. Dapat. Antum melangkah. Tiap langkah. Pahala satu. Satu dosa dihapuskan. Terus sampai masjid. Kemudian baca doa masuk masjid. ايه تفضل وفي سمع نورا وفي بصر نورا نعم Masya Allah. Dan ini nuran. Barakallah. fiqh. Oke, sudah. Antum bacalah. Fadal, Pak. Tapi itu doa bukan dihafalin doang. Dibaca ke masjid. Ada yang hafal kan? Tapi nggak pernah baca. Dua lupa lagi itu doanya. Maka baca doa. Minta cahaya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini penuh kegelapan jam. Gelap tanpa cahaya dari Allah Jalla Jalaluh, kita bakal jatuh. Antum tidak punya center. Iya, center. Sentolop. Jawa Timurnya sentolop, iyalah. Afan mana ini kadang-kadang bahasanya salah. Sentolop, antum nggak punya cahaya. Ada ular gigit antum. Tapi ketika antum punya cahaya itu oh ini loh, oh ini yang haram, nggak boleh anda dekat. Oh ini loh, pintu menuju surga. Anak mau ke sana. Pakai apa? Pakai cahaya. Maka kita butuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus duduk di masjid nih. Berzikir, nunggu sampai matahari benam, Terbit apa terbenam? Kalau terbenam Ustaz sampai asar Ustaz. Dia <laughs> ya, sampai terbit. Dapat apa tuh? Subhanallah. Sekarang ini jamaah umroh itu mahal. Mana yang punya umroh di sini? Hah? Mana Ustaz? Berapa umroh sekarang? 30 juta. Allahu Akbar. 32 juta. Haji nunggu berapa tahun? 12 tahun. 2027. Allahu Akbar. Nah, nih bisa dapat umroh haji nggak usah bayar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Anas dan hadis ini sahih Yakin Imam Tirmidzi apa kata Rasul man sholal ghadata fi jamaah barang siapa yang sholat subuh berjamaah Thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah SWT. wa taala. Ingat yadhkurullah. Nih di garis bawah Bukan main baby. Ada duduk di masjid, Facebook gitu. Enggak apa ini. Karena hadisnya itu yadhkurullah. Zikir, mau ngaji, mau sholat. Salawat buat Rasulullah SAW. Apa aja berzikir? Hatta tatlu asyams sampai matahari terbit Thumma shalla rak'atain. Terus dia salat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin. Dia akan mendapatkan pahala umrah dan haji yang sempurna, yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi nggak perlu antum daftar itu. Hah? Nggak perlu daftar. Kalau belum haji daftar antum harus haji, wajib. Jangan habis pulang dari masjid, oh, masjid mana lupa terus Jamasbah, topinya hitam ganti putih. Eh, ente kok ganti tapi putih? Habis haji anak. Katanya Ustadz kalau nunggu dari subuh sampai matahari terbit, haji kata dia. Ya nggak seperti itu lah, itu pahalanya. Tapi belum haji tetap antum. Antum jangan nulis di namanya haji. Ha gitu kan. Tanya sama temennya, inti ha dari, dari mana? Dari Jamasbah. Gitu kan. Nah, itu pahalanya. Tapi tetap haji itu tetap wajib bagi yang mampu gitu kan. Yang nggak mampu Allah telah menyediakan pahala. Subhanallah, rahmatullahi wasi'ah. Allah telah jadikan peluang bagi orang-orang yang tidak mampu berangkat haji. Nggak bisa, punya duit memang. Sampai mati nggak bisa haji. Dan sampai mati tidak pernah duduk di masjid sampai matahari terbit. Kan eman-eman jamaah. Paling nggak mati tapi sudah dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan tidur lebih subuh. Kadangkala banyak orang nih habis subuh soli, solatnya di sebelah tempat tidurnya. Wah Akbar. Cepet-cepetan. Assalamualaikum kepalanya sudah dibantal. Langsung. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, beliau mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahin tuh buat umatku di pagi hari mereka. Berkah tuh pagi hari. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di pagi hari. Anak kayaknya harus minum lagi nih Ustaz. Alhamdulillah waktunya masih banyak jemaah. Allahumma barik ummati fi bukuriya. Itu doa Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan seorang ibu yang tidur. Ibu-ibu dengar kan? Seorang ibu yang tidur setelah subuh. Itu bakal banyak pekerjaan yang tidak bisa dia selesaikan. Karena anaknya sudah keburu bangun semuanya. Ih ribut ngurusin anaknya. Tapi ketika dia bangun setelah subuh nggak tidur. Dia mulai mengerjakan. Diberkahin tuh waktunya. Bisa baca Quran, bisa hifid Quran. Yang nggak pernah baca Quran, baca tuh. Baca walaupun satu ayat. Bang. Alif Lam Allah Alhamdulillah. <laughs> Boleh nggak? Dapat pahala. Jangan ketawa. Tuh, dapat pahala. Besok baca lagi. Zalikal kitabul fi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah. Jamaah banyak orang yang sampai mati nggak pegang Al-Quran. Banyak. Yang nggak kena Quran kecuali bulan Ramadan. Ada. Jadi kalau mau nyuruh orang baca Quran, jangan terlalu lalu antum. Eh, antum paling enggak satu hari satu lembar. Oh, enggak pernah baca suruh satu lembar. Satu ayat aja belum, satu ayat. Insya Allah. Ketika tumbuh cinta kepada Quran tuh, ah, anak hari ini baca tiga ah, baca tiga ah. Besok capek, tetap targetnya satu harus selesai. Tapi tiap hari Rasulullah SAW mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal kebajikan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka teruslah subuh diberkahin. Katanya orang Jawa, nggak tahu Jawa mana. Kemarin di kelas ada yang ngomong, Kalau tidur setelah subuh, rezekinya dipatok, dipatok ayam gitu kan. Keduluan ayam dan memang betul berkah itu coba dicari di pagi hari. Baca wirid pagi kan sore. Saat kan pagi baca wirid pagi sore. Di antara wirid pagi ini yang ini semuanya hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala subhanallah. Pagi hari antum Antum mulai dengan doa kepada Allah. Yang pertama diminta itu ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Bukan harta. Karena dengan ilmu ini kita bisa cari rezeki. Kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tapi kalau nggak punya ilmu, saat yang penting anda dapat fulus. Dari manapun, yang penting kan Allah yang ngasih Ustaz. Ya Allah. Allah sudah batasi itu. Mana yang halal dan Haram. Maka kita butuh ilmu nafi'an. Butuh dengan ilmu yang manfaat. Maka kita mohon. Yang kedua, setelah ilmu manfaat. Rizqan tayyiban. Kita ini hidup butuh rezeki. Butuh kita minta sama Allah rizki. Jangan karena sudah kaya. Kayaknya anak nggak mau minta lagi sama Allah. Jangan. Allah itu murka kepada orang-orang yang sombong yang tidak minta kepadanya. Minta sama Allah. Rizki terus minta. Rizkon toyiban. Rizki yang baik. Bukan rizki yang banyak. Karena saya ingat punya teman. Dapat amalan dia. Teman sekampung. Datang ke rumah. Fik. Aku oleh amalan. Mandi amalan. Masya Allah. Itu dia. Amalannya mandi. Apa amalan ini? Cuma sayang. Kata dia, kalau anak amalkan ini, rezekinya cepat habis. Coba anak kepingin dengar amalan. Nggak tahu sih amalan itu. Anak dengar dari dia, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka rizqan kathiron wasi'an min ghairi ta'abin wala nasab. Ya Allah, aku minta kepadamu rizki yang banyak, yang luas, yang nggak perlu capek-capek dapat Betul kata dia. Nggak perlu capek-capek, habisnya nggak capek-capek juga. Rasul menyuruh kita mintikon toiban. Tuh, yang ada berkahnya. Banyak nggak berkah buat apa? Ya Ustaz. Tapi banyak berkah lebih bagus. Ya tentulah banyak berkah lebih bagus. Tapi kan kadang-kala kita dikasih sedikit sama Allah. Yang ketiga, kita juga mau masuk surga nih. Rizki itu modal untuk dunia kita. Masuk surga butuh modal. Itu amal. Kita minta amalan mutakobbalan. Amalan yang diterima, bukan yang banyak. Bukan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidak diterima buat apa? Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis sahih, "Inna rajul inna rajula la yusalli salata sittina sana wa salah." Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat. Nggak ada satupun sholat dari dia. 60 tahun jangan. Rasul mengatakan yutimu ruku'ahu wala yutimu sujudahu. Yutimu sujudahu wala yutimu ruku'ahu. Itu ada orang-orang yang rukuknya sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Sholatnya tidak sesuai dengan aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi kita minta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima sama Allah Subhanahu wa Kemudian di antara doa yang kita baca nih ketika pagi apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'mah au bi ahdin min fa faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun, tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diriku sekarang ini atau berada di semua ciptaanmu itu semua kecuali itu darimu ya Allah. Darimu ya Allah. Ini termasuk pengakuan kepada Allah bosnya apa yang ada pada diri kita dari Allah. Faminka wahdaka la syarikat. Tiada sekutu, tiada orang yang ikut-ikut dalam nikmat yang kau beri kepadaku. Ini murni dari engkau ya Allah. Walakal hamdu walakal syukur. Maka bagimu segala pujian dan segala syukur untukmu ya Allah. Yang baca ini dia telah bersyukur kepada Allah untuk hari itu. Oke, kita akan lanjutkan. Kita ingin selamat dalam kehidupan ini. Baca apa? A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Banyak orang masih menggunakan umpamanya klinik-klinik. Apa oleh kok nggak jimat umpamanya. Selamat, jaluk selamat. Kalau cari selamat sama siapa? Yang punya selamat. Setiap sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah. Allahumma antas salam. Kaulah ya Allah yang maha salam. Selamat dari segala kekurangan. Yang memberikan keselamatan kepada hambanya. Wa minkas salam. Keselamatan itu datangnya cuma dari kau ya Allah. Masa kita mau cari ke tempat lain keselamatan nih? Minta sama Allah Jalla Jalla. Baca a'udhu kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. Banyak sekali doa-doa tapi kita tidak akan baca itu. Kemudian pakai sandal biasanya orang itu. Pagi hari insya Allah kalau keluar rumahnya nggak nyeker. Pakai sandal sunnahnya pakai sandal. Yang kanan apa yang kiri dulu? Kanan dulu. Kita kadang-kadang meremehkan sunnah dapat pahala Pakai sandal dapat pahala. Subhanallah. Tapi kita kadang-kadang tidak mengamalkannya. Kemudian sarapan, Masya Allah. Sarapan baca bismillah enggak? Baca bismillah. Makan pakai tangan kanan. Minum tangan kiri. Banyak tuh orang-orang. Dia lupa kalau Rasul mengatakan fa'inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Syaitan itu kalau makan minum pakai tangan kiri. Antum kalau sarapan sudah Masya Allah, baca bismillahnya kencang. Bismillah. Nggak perlu antum baca surat Al-Baqarah. Baca bismillah. Kemudian minumnya pakai tangan kanan. Banyak orang-orang kalau saya ketemu saya tegur, eh yang kanan lah Ustaz. Tor Ustaz yang kanan Ustaz. Yang kiri kan bersih, Jadi dia suka. Ini gelas insya Allah bisa dicuci jemaah. Apalagi gelasnya gelas plastik gitu ya. Nanti bakal dibuang. Maka tolonglah, ini sunnah-sunnah jangan diremehkan. Pernah suatu saat Rasulullah SAW lagi makan bersama. Ada salah seorang makan bersama Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada dia, Kul. Dia makan pakai tangan kiri. Banyak orang makan pakai tangan kiri itu karena apa? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, anak kidal Ustaz. Oke, memang ada yang kidal orang-orang itu. Tapi tetap harus dibiasakan dengan yang kanan. Kalau anak itu kidal makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, yang salah insya Allah bapak ibunya. Karena anak kecil nggak tahu apa-apa. Anak kecil itu seperti lembaran kertas putih, tinggal bapaknya yang nulis. Mau dibikin merah, putih-putih. Maka orang tua bakal bertanggung jawab di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang Makan pakai tangan kiri. Maka Rasul SAW mengatakan kepada orang ini, Kul biyamini. Makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan apa? Masa deh. Aku nggak bisa makan dengan tangan kananku. Ya mungkin karena kebiasaan dia, mungkin dia kidal, mungkin dia malu ditegur Rasul SAW. Rasul mengatakan, Lastata'ta. Mudah-mudahan kau tidak bisa. Fama ia ba'da dzalika yarfa' yaminahu. Tidak pernah orang itu mengangkat tangan kanannya. Langsung lumpuh. Ketika Rasul mengatakan lastafard. Hadis Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Maka hati-hati. Tolong yang anak tangan kiri, nah tangan kanan terus harus bersabar. Harus bersabar. Yang tidur anaknya nggak sholat subuh dibangunin. Mur ahlaka bisolati wasbir alaiha. Bangunin tuh anaknya. Kita ini kadang kala ribut jamaah untuk sekolah. Eh, ayo, ayo udah jam 7 nih. Udah mau datang jemputan. Tapi nggak pernah ribut kita membangunkan dia. Eh, nah, sholat subuh. Nah. Memang capek jamaah. Anak punya anak kecil duaan itu kalau bangunin ya Allah. Kadang kala anak baca ayat itu. Ahlaka bisolati wasbir alaiha. Dibangunin. Bapak-bapak khamsa daqaik. Lima menit lagi, Pak. Tidur lagi dia. Kita tungguin lima menit, bangunin lagi. Bah, sebentar aja gitu, Pak. Pernah bangun, tahu-tahu tidur di kamar mandi. Sambil berdiri gitu. Itu anak-anak, itu memang suruh wastobir alaiha. Itu perintah Allah suruh sabar. Memang seperti itu. Mendidik anak itu butuh kesabaran. Dan kita pun besar karena didikan orang tua kita. Kita tahu bagaimana capeknya orang tua kita mendidik kita pada waktu itu. Kemudian Baca doa keluar rumah. Siapa yang hafal doa keluar rumah. Yang tidak biasa. Yang biasa kan bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Yang enggak biasa. Fadal. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل ما شاء الله بارك الله فيكم نيني أنا قصدي أن قدي أنتم سديكتنا بارك الله فيك نعم بارك رسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان شيطانا آخر Masya Allah Ustaz. Materi sampai jam 10. 10 Ustaz. Jam 20 jamaah. Kayaknya udah habis nih Ustaz. Ya. Kita terakhir yang Ustaz. Selesai nih Ustaz. Nah, baca doa tuh. Itu setan ketemu sama setan lain. Kaifa anta birajulin? akan dikatakan kepada orang yang membaca doa bismillah tawakkaltu ini. Hudi Tawakufi, Tawakid. Kau akan dikasih petunjuk sama Allah. Dicukupi sama Allah. Dan dijaga sama Allah. Setan kemudian ketemu sama setan lain. Eh, gimana kita nih mau godain orang yang sudah dijaga sama Allah. Yang udah dicukupi, yang udah dikasih hidayah. Setan sampai gak bisa godain. Tapi setan bisa godain kita supaya kita gak baca itu. Kita digodain setan supaya keluar rumah gak baca ini sering. Sering kita itu. Nah, anda nggak ngomong antum ya, anak lah. Anak kalau ngomong sore misal, Ustaz udah ngajakin ris. Maunya kan? Belum. Iya, bacalah doa itu jemaah. Judulnya ini harus diganti sebenarnya jemaah. Bukan 24 jam. Karena satu jam bersama sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa yang saya kalau yang saya sampaikan benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasul telah bebaskan dari kesalahan itu dan kalau ada yang kurang berkenan anda mohon maaf Allahu a'lam bishawab fadhal Ustaz kita selesaikan jasa kemahiran kepada Ustaz eh, Syekh Kesalahan atas materi yang dia sampaikan dan eh, dan waktu sampai 20 30 permintaan dari dia telah mendapatkan jawab dari 20 sampai 20 30 ibu-ibu bisa lewat SMS di 0877 388 26023 ulangi 0877 388 eh, pertanyaan bisa langsung via kertas dan diutamakan adalah yang terkait dengan materi. Nah, ini Ustaz anak baca sendiri soalnya sudah. Ya. Soalnya kalau anak nggak bisa jawab, enak Ustaz. Anak tinggal taruh gini kan. Yang itu lihat yang kertasnya ditaruh berarti Ustaznya nggak bisa jawab. Ustaz, jika kita ambil wudhu dan ingin berdoa sebelum tidur tapi malah kentut duluan, apa perlu diulangi lagi? Kalau bisa diulangi, diulangi lagi. Kalau nggak bisa Bismillah. Karena kadang kala udah sampai tempat tidur gitu ya. Kita sudah ngamal Nah sebelum tidur mau wudhu sudah ngamalin, sudah ambil wudhu, sudah gosok gigi kita, sudah pakai siwak. Kalau nggak bisa ya udah tidur. Mudah-mudahan Allah SWT sudah mencatat niat kita mau tidur dengan wudhu kita. Seperti itu. Nah ini berkaitan kita jawab yang ada kait ya Ustaz. Ini kalau tidur ada sunnah-sunnahnya yang dijalankan. Kalau sunnah dalam berbisnis apa saja? Ini kayaknya ya Ustadz nanti mah. Sunnahnya berbisnis itu kalau dapat untung bagi-bagian tuh. Ah. Iya. Orang ini jamaah subhanallah. Kalau lagi ada masalah cerita sama sahibnya. Anak ini lagi gini-gini. Lagi dapat untung. Diam. <laughs> Tuh sunnahnya kalau dapat untung ngomong. Gitu kan. Ini bagaimana dengan urutan doa-doa setelah bangun tidur. Oh, Masya Allah nih. Ada yang banyak sunnah Rasul nih. Sampai ke masjid doa masuk isi Kan baca doa juga. Iya betul. Baca doa juga. Jangan nyelonong-nyelonong gitu kan. Masuk isi baca doa. Kemudian kita berpakaian baca bismillah. Ketika meninggalkan rumah. Itu baca doa keluar rumah. Nah, Ustaz, apa beda sholat fajar dan sholat qobliyah subuh? Insya Allah nggak ada bedanya. Itu sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Jadi setelah azan sholatnya. Yang sama yang akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan dunia. Ustaz, sholat sunnah itu sama dengan bacaan sholat wajib. Apakah yang dibaca waktu sholat sunnah itu sama dengan sholat wajib? Bebas-bebas aja. Tapi kalau sholat sunnah Qobliya subuh itu memang dianjurkan baca Qul ya kafirun dan qul huwallahu ahad. Baca seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi kalau antum mau baca, ya baca itu. Tapi mau baca yang lainnya boleh dalam artian. Antum mau baca surat Al-Baqarah umpamanya. Tetap boleh. Tapi yang lebih baik. Itulah yang pendek-pendek aja. Karena memang kita mau sholat subuh. Dan mungkin ini juga uh, himbauan kepada saudara-saudara kita yang jadi takmir masjid. Supaya jangan jauh. Saya mungkin di kampung saya itu agak jauh lah. Kita kadang-kadang ke masjid itu sudah atahiyat. Iya sudah atahiyat karena memang jarak antara adzan sama komatnya terlalu terlalu pendek. Sedangkan jarak rumah jauh gitu kan. Mau nggak mau ya tolong diberikan hak kepada orang-orang yang masuk ke masjid ini supaya bisa bisa ke masjid. Dan sholat dapat kobliahnya. Dan kobliah memang dianjurkan untuk sholat sunnah jamaah di di rumah. Khairu sholati rajuli fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Di masjid yang paling baik. Dan ini tolong diperhatikan. Sholat sunnah di rumah. Karena apa? Rumah kita jangan sampai jadi kuburan. Nggak ada sholat. Ustaz kan istri kita sholat. Iya, istri itu ada peliburnya sholat. Ada liburnya dia sholat. Kadang-kadang dia nggak sholat tujuh hari. Kalau kita nggak sholat sunnah di rumah, berarti tidak ada sholat di rumah kita. Sama sekali. Tujuh hari bayangkan. Dan anak-anak kita juga butuh panutan. Jadi antum sholat sunnah di rumah, kalau istri nggak sholat, anak kan masih ikut sholat. Oh bapak sholat terus dilihatkan. Jadi subhanallah sunnahnya Rasulullah SAW itu sempurna sekali jamaah. Masya Allah. Nih, masukan kepada penyelenggara, mohon besok lagi agar tidak membatasi ustadz siapapun yang dakwah agar materinya tersampaikan semua. Insya Allah bisa sampai subuh gitu ya jamaah. Ini ada yang bertanya, ini pertanyaan yang kedua ini. Hadisnya tentang wailul ladzi yuhadditsu fayaktibu liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul Ya hadisnya sahih. Orang yang berdusta ketika bergurau ya untuk membuat orang lain tertawa itu tetap nggak boleh. Bagaimana cara mencintai amalan-amalan sunnah untuk supaya kita menjalankannya lebih mudah. Nah, memang butuh cinta. Ketika antum bekerja di satu perusahaan, Antum bekerja di satu perusahaan dan antum call mengamalkan, Insya Allah pekerjaannya nggak bakal bagus. Tapi kalau antum enjoy mengamalkan, Kita lihat. Orang-orang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tiap hari sampai mati enjoy jemaah. Pagi-pagi berangkat dia kerja. Berapa hari dia kerja? Masa yang sunnah ini sedikit berapa jam kita butuh? Memang 24 jam sunnah bersama Rasul SAW. Tapi mengamalkannya itu nggak harus duduk. Zikirnya nggak harus enggak. Kita sambil berjalan. Naik kendaraan ada sunnahnya. Gitu kan. Masuk rumah ada sunnahnya. Allahu Akbar. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasul SAW. Paling enggak kita pelajari dulu. Supaya kita cinta. Kemudian kita gambarkan tuh surga Allah pahalanya. Kita cuma digaji jamaah, Cuma digaji 2 juta kerja sebulan penuh mau kita. Kira-kira kalau antum disuruh ganti jantung yang berdetak itu. Orang pasang ring berapa sekarang? Tujuh 70 juta. 70 juta pasang ring. Kalau tiga ring berapa? Antum lihat. Mata. Antum gak bisa lihat buta. Mau bayar berapa antum? Maka dengan sunnah-sunnah salah satunya sholat duha ya. Itu sunnah untuk bayar nih. Bayar sewa yang Allah berikan kepada kita nih. Mana cara menghindari maksiat? Amalkan sunnah. Antum kalau ngamalin sunnah, pikir, keluar rumah baca doa, tadi doa keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu agar aku tidak tersesat dan tidak disesatkan. Minta. Au azilla au uzal. Jangan sampai aku terpleset atau diplesetkan. Kerjanya setan memelesetkan kita. Au azlima au uzlama Jangan sampai aku berbuat dolim. Karena kadang-kadang orang keluar rumahnya. Mendolimi orang. Dan jangan sampai aku didolimi ya Allah. Au ajhala au yujhala aliyya. Jangan sampai aku berbuat bodoh sama orang. Atau membodohin. Dibodohin orang. Itu doa tuh. Ini amalan sunnah. Antum insya Allah kalau baca-baca itu. Mudah-mudahan diselamatkan dari kemaksiatan. Bagaimana agar kita selalu istiqamah dalam sunnah. Nah, berdoa. Kita tiap kekacauan yang banyak orang-orang paginya masih nyunah sorenya sudah keluar dari Islam. Kita lihat orang-orang yang diiming-imingin dengan ya dengan jabatan, dengan bakso, dengan Indomie ya, di beberapa tempat itu kadang kadang kita ya Allah kesiannya sama mereka. Maka supaya bisa istiqomah punya ilmu, belajar. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada sunnahnya enggak kalau mandi bareng istri? Masya Allah, sunnah tuh. Rasulullah SAW mandi sama Aisyah. Yang punya istri yang Nah, apakah wanita, ibu kita sholat di rumah dan selesainya menunggu di tempat beliau sholat, berzikir hingga matahari terbit. Apakah beliau dapat pahala umroh dan haji? Mudah-mudahan. Syekh bin Bas berpendapat insya Allah dia. Walaupun Syekh Uthaymin ketika membicarakan hal ini, hadisnya sholat berjamaah di masjid, kata beliau. Tapi insya Allah wanita yang duduk sampai matahari terbit, dia, dia sholat ala khairin azim dia. Dia termahakung amalannya besar sekali. Karena wanita ini nggak ada syariat untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak dianjurkan bagi mereka untuk ke masjid. Tapi boleh ke masjid. Jangan disalah pikir perempuan nggak boleh ke masjid. Bahkan Rasul SAW mengatakan, La tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan kalian larang tuh. Jangan kalian larang tuh. Hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah Allah, ke masjid-masjid. Jangan. Jadi kata dianjurkan di rumah. Insya Allah perempuan yang duduk berzikir sampai matahari terbit mudah-mudahan dia mendapatkan pahala itu. Minta aja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, tolong dilanjutkan ringkasan 24 jam indahnya sunnah bersama Rasul SAW. <laughs> Ya, anak gak ikut-ikut, panitia yang tanggung jawab. Nah, Ustaz bagaimana hukumnya membaca Al-Quran via Android, HP, sebab sebagian orang ada yang menyatakan tidak menghormati Al-Quran. Nah, berkaitan dengan ini, kalau baca Quran di masjid, ada Quran, pegang Quran. Karena Quran itu memiliki kekhususan sendiri. Tapi kalau kita nggak ada Quran, ya nggak apa-apa baca pakai Android, HP umpamanya, atau kita dalam kondisi tidak berwudu, perempuan dalam kondisi haid umpamanya baca di sana karena HP itu bukan Al-Qur'an. Kita masuk kamar mandi bawa HP itu enggak? Bawa tuh HP. Maka bedanya Al-Qur'an. kecuali tohir. Ada sebagian ulama mengatakan tohir ini muslim, Ustaz. Tapi anda lihat pendapat Syekh bin Uthaymin mengatakan Rasul tidak pernah mengatakan mengistirahkan muslim dengan tohir. Tohir yang termaksud adalah tohir bersuci. Tapi memang ada khilaf pendapat di antara para ulama. Tapi ingat kalau memegang Quran lebih baiklah keluar dari khilaf yang ada, pegang dalam kondisi berwudu. Tapi kalau hati nggak apa-apa, pegang nggak wudu. Tak masalah. Nah, bila kita bermaksiat kemudian bertobat, apakah tetap akan mendatangkan kepada kita maksiat tersebut di hari kiamat? Kalau Allah terima tobat kita selesai. Man Allah alaihi yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Masya Allah, separuh-separuh sekarang buat ibu-ibu Oh, ini masalah utang. Sunnahnya nggak ngutang. Iya, sunnahnya pagi hari antum jangan cari utangan. Sunnahnya itu baca doa supaya terhindar dari utang. Itu sunnah Rasul SAW. Sering Nabi baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Sekarang ini orang dipaksa ngutang. Dikasih keringanan-keringanan. Bahkan ditelepon, eh ente mau ngutang nggak? Nih, kita ada duit nih. Diteleponin tuh pengusaha-pengusaha supaya berhutang. Maka tolonglah. HP pun sekarang ada yang ngutang. Kepingin Android. Yang harga 4 juta. Ngutang. Subhanallah. Para ulama menjelaskan tentang hukum berhutang. Itu boleh. Lil hajah itu boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan. Dibenci hal itu. Karena banyak orang ngutang untuk bermewah-mewahan. Istrinya ngutang, bang, anak mau utang bang. Buat apa? Kepingin beli kalung emas yang dua kilo tuh bang. Terus nah, itu kan. Enggak. Iya. Ngutang kayak gitu. Enggak. Iya. Terus bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang yang suka berhutang? Wah, Alkisah saya warga baru di perumahan tetangga saya setiap bulannya hutang tiap bulan bahkan dua kali sebulan. Maka tolonglah kalau memang butuh banget ya. Kalau tidak butuh jangan. Karena Rasul berlindung. Orang kalau berhutang itu nanti janji. Kalau janji nggak ditepatin. Itu biasanya. Seperti itu. Kemudian Sat, yang mana Sat? Yang di bawahnya? Oh sudah. Oh ini. Ustaz, terkadang teman-teman membicarakan bola. Terlihat asyik. Gitu dia. Ya itu termasuk ngomong yang mungkin nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai antum apa ya membangga-banggakan bela-belain klub ini. Wah, kadang kala sampai istri diceraikan sama suaminya. Gara-gara bola. Kejadian ini kejadian ketika Piala Dunia kalau nggak salah di negeri Arab sana. Suami istri nonton bola nih. Si istrinya jagoin yang satu. Menang jagoan istrinya. Wah kata dia anti tolik. Cerai kau. Kok bisa gitu loh? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz, sebagian bapak-bapak suami kalau nonton bola lebih lama dari nonton istrinya. Anak harus minum lagi nih Ustaz. Ibu-ibu kalau ingin ditonton suaminya, Bikinlah tontonan. <laughs> iya. Kalau pakai daster udah bolong-bolong gitu kan. Si suami lihat dua menit. aja ah, katanya enggak lah. Gitu kan. Halal yang halal. Bikin tontonan-tontonan yang halal. Jadi bapak-bapak juga harus perhatianlah sama istrinya. Tuh istri dikeluarin dari rumah bapaknya tuh. Ke rumah antum. Ditaruh di sangkar sama antum. Suruh ngurusin rumah. Suruh bersihin rumah, ngurusin anak. Gak pernah dapat apresiasi dari antum. Gak pernah antum ngomong, istriku, aku ini gak bisa balas kebaikan. Allahu Akbar tuh. Gak bisa kita mau balas kebaikan istri. Kalau gaji orang, kalau gaji orang. Insya Allah bertahun-tahun kita kerja. Gak terbayar gajinya istri kita. Dari pagi dia kerja. Gak tahu jam. 24 jam kerjanya. Kalau mungkin 25 jam, ada 25 jam, dia kerja 25 jam. Tengah malam, tiga malam, nangis anaknya, bapaknya ambil bantal. Siapa yang bangun? Istri, bikinin susu buat anaknya. Anaknya sakit, bo, -bo, eh anaknya nangis tuh. Pagi bangun, eh kopi ini kok belum siap nih. Allah Akbar. Si ibu dengan gendong anaknya. Bikinin kopi. La ilaha illallah ya. Antum bisa bayangkan tuh peran istri itu. Maka nih ini rintihan ibu-ibu terhadap bapak-bapak. Saat bagaimana jika setelah subuh kayaknya ini suami istri kumpul kemudian tertidur, apakah kehilangan pahala sunnah pagi? Insya Allah dapat pahala tuh sunnahnya. Baca doa. Tapi ada sunnah lagi baca doa. Ketika seorang suami mau kumpul sama istrinya. Itu ada doanya. Supaya anaknya nih gak jadi preman nantinya. Gak jadi benar. Doanya Allahumma jannibna syaitan. Wajannibi syaitan mimma razaqtana. Supaya syaitan ini gak ganggu keturunan kita. Ada seorang. Gimana? Gak nyusahin pak polisi itu. Gak nyusahin. Sekarang banyak orang itu menghubungin istrinya tanpa bismillah. Nyeruduk, nyeruduk. Kayak sapi gitu. Gak baca bismillah. Akhirnya jadinya ya itu. Ada seorang ustaz ngomong, anak kayaknya Ustaz, anak ini gak tahu nih. Ini banyak orang-orang yang gak bener ini karena bapaknya gak baca bismillah. Tuh. Waktu bikin. Bisa jadi, bisa jadi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan makan dengan tangan kanan terhadap orang yang kita hormati, misal ke ibu, bapak, mertua kita. Nah, subhanallah ya. kadang kala kita ini mau negur mereka gitu ya. Susah, harus pilih-pilih waktu. Ngomong dengan cara yang baik. Ya, Pak, ini ternyata ada sunnah, Pak. Tunjuk ini. Coba, Pak, baca hadisnya, Pak. Anak kurang bisa nih baca artinya nih, gitu kan. Pura-pura, gitu kan. Akhirnya dibacain. Oh, ternyata nggak boleh ya makan minum pakai tangan kiri gitu kan. Ketika kita caranya santun sama mereka, tanya bapak atau bapak mertua, Pak ini saya baca hadis ini sohing gak ini Pak ya? Coba mungkin bapak bisa ngoreksi itu kan. Oh mertuanya ketika gitu, sini sini sini. Wah itu kan seneng banget ya. Yang ini nyinggung anak nih. <laughs> Tapi ya Pelan-pelan lah, pelan-pelan dengan cara yang santun insya Allah lah, insya Allah. Perempuan lebih baik sholat di rumah apa di masjid? Di rumah. Tapi nggak apa-apa ke masjid. Ingat. Karena kadangkala ada perempuan-perempuan yang merasa jenuh di rumah. 24 jam dia di rumah. Nggak keluar. Mau belanja tukang sayur datang ke depan rumahnya kan. Terus dia ruang belajar. Kadangkala dia jenuh ke rumah. Maka Rasul mengatakan, La tamna'u. Jangan dilarang tuh. Dia ke masjid jangan dilarang. Walaupun sholat dia lebih baik di rumahnya. Lebih baik. Kata Rasul. Kalau ke masjid dapat 27. Di rumahnya lebih baik daripada 27 itu. Di rumahnya. Tapi tetap jangan dilarang. Jangan dilarang ya. Kita bicara masalah. Lebih baik, lebih baik di rumah. Ini loh, Ustaz tolong diulang tentang yang suami sudah lama mengaji, rajin ke masjid dan rajin berangkat kajian tapi masih suka menonton bola. Dan berita bola yang di situ diselingi musik dalam berita bola dan habis subuh kok tidur lagi. Kayaknya antum yang ngasih nasihat ini. <laughs> Ya suami-suami ini kadang kala memang yang namanya hobi itu kadang kala susah ya. Tolong dikurangin sedikit-sedikit tulangin sedikit-sedikit karena itu kadang kadangkala menghabiskan waktu kita kita nonton bola berjam-jam ngaji nggak mau ngaji satu ayat aja susah gitu kan habis subuh tidur lagi jam tiga dipasang bekernya eh dek jangan lupa bangun jam tiga bang mau sholat malam ya sholat malam nonton bola <laughs> subhanallah tuh ada orang-orang yang dibelain tuh kayak gitu maka tolonglah insya Allah kalau sudah ngajinya kenceng, sholatnya kenceng, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menghabiskan waktu kita, yang menghabiskan waktu kita, ya bisa dikurangin lah. Ya ini, hati-hati masalah bola lagi, ya, di situ diselingin kadang kala ya, iklan-iklan ada perempuan-perempuan, ada ya nggak baik-baik, bisa jadi kita dapat dosa tuh. Nonton bola nggak dapat pahala, dapat dosa nantinya. Bismillah, kalau suami belum paham sunnah, tapi istri sudah paham bagaimana upaya istri untuk merubah suami agar cinta sunnah. Masya Allah, ini perjuangan buat ibu-ibu nih. Perjuangan. Bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Bapaknya udah ngaji, istrinya nggak ngaji. Disuruh pakai kerudung, kau dulu menikah dengan aku seperti ini. Maka aku tetap seperti ini. Itu kadang-kadang seperti itu, ada terjadi. Maka ini perjuangan. Ibu, seorang istri, bahasanya kepada suami bukan perintah. Seorang anak buah kepada komandannya nggak ada nyuruh-nyuruh. Yang ada memohon bahasanya. Bang, ayolah bang ikut kajian bang. Aku kepingin ditemenin abang ikut kajian. Iya iya dah, dia berangkat. Nah, gitu kan. Karena kalau seperti itu. Kalau si istri memohon, jangan nyuruh. Bang kau ini gimana sih? Udah bau kuburan gitu. Wah, wah gitu kan. Itu bakal berantem tuh sama istrinya. Maka istri kalau dapat suami kayak gitu doakan. Doa terus. Diajak suaminya bang. Aku nih doa buat abang tiap hari bang. Supaya abang lebih cinta sama aku gitu kan. Terus di, di, dirayu tuh suaminya. Insya Allah baja. Baja yang kuat itu. Lama-lama dibakar leleh. Dia jangan. Udah selesai. Belum-belum saat Nah, kayaknya ini buat besok aja loh. Kayaknya ada pertanyaan. Yang mau tanya insya Allah Ustadz Aris akan melontarkan beberapa pertanyaan akan bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, saya jawab. Sekali lagi, kalau ada yang salah dari anak. Kalau ada yang kurang berkenan dari anak dan anak mohon maaf. Anda mohon maaf yang sebesarnya yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Ustaz Aris di sini beliau insyaallah akan meluruskan yang salah dari anak sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak